Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin telah kita ambil seputar perang apa? Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah tragedi Fatu Makkah. Paham ya? setelah terjadi tragedi Fatu Makkah. Kenapa sih? Apa faktor yang sangat besar mendorong sehingga meletuslah perang Hunain ini? Di antaranya ada di sana margar suku Hawazin, orang-orang Badui-badui Arab, mereka enggak terima karena orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah nah barakallahu fikum ditaklukkan. Paham ya? Disingkirkan oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pengen apa? Pengen nyerbu, pengen bantu, tapi ternyata gerakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih cepat. Paham maksudnya? Ya, terjadi pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Jumlah pasukannya berapa kemarin? ribu. 10 ribu pasukan ketika Fatu Mekah yang ribu orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, barakallahu karena ketika terjadi Fatu Mekah banyak yang masuk Islam. Paham ya? Makanya ayat yang sangat cocok eh, yang Allah turunkan surat tersebut mengenai Fatum Makkah adalah surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu berarti banyak kan? Eh, nama itu berarti surat tersebut turun berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah apa? Masalah Fathu Makkah. Maafkan salah ya. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Saat itu ketika perang Hunain, Rasulullah SAW dan para sahabat sempat meminjam pakaian perang. Meminjam apa? Pakaian perang kepada siapa? Siapa? Eh, yang dipinjamin pakaian perang yang akhirnya ujung-ujungnya nggak usah dibalikkan aja. Sofwan bin siapa? Sofwan bin Umayyah eh, Sofwan bin Umayyah nam awal mulanya apa Rasulullah meminjam ada yang mengatakan 100 pakaian perang ada yang mengatakan 400 pakaian perang dipinjam dan juga minjam beberapa harta karena kan ketika Fatum Makkah itu kan posisi mengeluarkan biaya banyak juga kan seperti itu nam ayo kemudian ternyata pasukan yang Rasulullah ajak tersebut kan 12 ribu yang 2000 kan baru-baru masuk Islam biasanya kalau orang-orang baru masuk Islam itu Imannya kuat belum? Belum. Ketika melewati pohon namanya pohon Datul Anwat. Ini pohonnya mereka agungkan orang-orang kufar, mengagungkan orang musyrikin Datul Anwat tersebut. Orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka apa? Teringat masa lalu. Akhirnya mereka minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, bikinkan untuk kami pohon yang ada gantungan-gantungan untuk mengantung senjata sebagaimana mereka juga punya. Rasulullah marah. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW. Inna sunan. Sesungguhnya itu adalah langkah-langkah metode cara orang-orang sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW apa? Nah mengatakan eh, latargabunna nah, sanna man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah eh, langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Karena waktu itu siapa yang mengucapkan seperti itu sebelum Rasulullah SAW? Siapa itu? Orang-orang kufar meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum Ya kan? Innakum qaumun tajhalun. Kalian tuh orang bodoh. Paham ya? Minta kepada Nabi Musa, "Ya ya Nabi Allah, bikinkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sembahan." Nah, contoh oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka masih apa teringat masa lampau, masa lalu. Nah, ini dalil yang sangat kuat kalau antum atau kita hijrah dari suatu kemaksiatan, jangan pernah menoleh lagi kepada jurang kemaksiatan tersebut atau melewati sebelahnya atau melewati dekatannya. Nanti akan ingat kembali gitu loh. Om Kalau dulu antum melakukan kemaksiatannya di toko dia barakallahu fikum, misalkan apa nam? di suatu tempat misalkan, antum jangan lewat situ lagi. Paham ya? Nyari jalan yang lain. Karena khawatir ingat kembali masa lalu ini buktinya. Ketika mereka mengatakan seperti itu Rasulullah sempat marah ya. Naam. Kita lanjutkan halaman 59. Tsumma nahada sallallahu alaihi wasallam fawafa Hunainan. Kemudian Rasulullah bangkit dan Rasulullah pun sampai Rasulullah datang mendatangi tempat namanya Hunain wa huwa wadin adur yaitu wadi yang agak miring. Hadur itu munhadir itu miring. Lembah yang agak miring. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Min audiyatit tihamah termasuk salah satu bagian wadi-wadi lembah-lembah tihamah-tihamah itu kalau sekarang Hudaidah. Hudaidah itu masuknya ya bagian Yaman. Paham ya? Dekat Saudi juga itu Hudaidah. Paham ya? Nam, Waqad kamanat lahum hawazinu fi padahal orang-orang Hawazin, orang-orang suku Hawazin ini mereka sudah bersembunyi di situ. Sudah menyergap di situ. Paham ya? kondisi Rasulullah dan para sahabat nggak tahu. Paham ya? Kamanat itu bahwa sebutkan kamanat ai istakhfat. Ya, nah, istighfat. itu maksudnya apa? Sembunyi. Naam. Wa dzalika fi fi amayatis subh. Yang waktu itu terjadi kapan? Terjadi di remang-remang ketika waktu subuh. Sebutkan bahwa ini nomor 4 itu, imayatus subh dzulamuhu qabla an yatabayyana nuruhu. Yaitu kegelapan waktu subuh sebelum nampak cahayanya remang-remang. Waktu subuh kan tahu sendiri, masih gelap itu kan. Nah, orang-orang Hawazin sudah berkumpul situ, sembunyi situ gitu loh. Siap menyergap gitu ya. Kita lihat. Fahamalu 'alal muslimin hamlata rajulin wahidin. Akhirnya mereka menyerang mendadak siapa ini? Orang-orang Hawazin ini, suku Hawazin ini, nah, mereka menyerang mendadak, menyerang kaum muslimin seakan-akan apa? diserang satu orang. Maksudnya maksudnya bagaimana? Maksudnya benar-benar mereka kualah gitu loh. Terkalahkan situ. Paham ya? Akhirnya karena terkalah, padahal jumlahnya banyak jumlahnya. Berapa tadi? 12 ribu bayangkan. Tapi ternyata mereka kagum dan merasa terharu dengan banyaknya orang. Nah, ini biasanya kalau perang jumlah pasukan sedikit itu agak hati-hati. ya enggak? Hati-hati. Tapi kalau jumlah banyak, wah santai aja ini. Biasanya gitu, santai aja ini insyaallah kita banyak mesti menang. Ternyata Allah Taala kisahkan dalam surat apa itu? Dalam surat Taubah melihat melihat kisahnya, mereka terla terlalu kagum dengan kebanyakan pasukan tadi akhirnya malah kalah gitu. Kita lihat. Fawallal muslimun la yalwi ala ahad. Akhirnya kaum muslimin pun apa? Berbalik arah mundur ke belakang mereka. Lari dari peperangan. Tidak ada seorang pun yang saling menoleh enggak ada. Lari semua, kota kacir. Kenapa dikepung? Sergap, serbulan, semua sama suku Hawazin tadi itu. Fadzalika kau ta'ala yang mana tragedi tersebut kisah tersebut sebagaimana perkataan Allah Taala wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum dan ketika perang Hunain yaitu ketika jumlah banyak kalian itu membuat kalian kagum ini terlalu kagum terlalu apa terharu dengan jumlah yang banyak malah kalah gitu loh Allah Taala takdirkan demikian ujian falam tughni 'ankum syai'a maka tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun wa daqat 'alaikumul ardh akan akan sempit Eh, bumi tersebut. Bima rahubat tsumma itu mudbirin kemudian kalian pun berpaling mundur ke belakang. Kenapa? Karena posisi diserang serbu sama suku Hawa nanti yang mereka sudah sembunyi di mana tadi? Sudah sembunyi di Hunain tadi itu. Nah, tapi kita lihat ada motivasi baru, ada penyemangat baru. Wa dzalika anna ba'dhum qala lan nughlab al-yawm min qillatin, ya kan? Sebabnya kenapa mereka terkalahkan? Jumlahnya enggak sembarangan berapa tadi? 12.000 bayangkan. Kenapa kok bisa terkalahkan? Karena sebagian mereka ada yang mengatakan lan nughlabal yaumin qillatin katanya. Kita pada hari ini nggak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Nah, ribu banyak. Dulu ketika perang Uhud, perang Badr, perang Badr cuma berapa? Sekitar 314 ke atas kan? Sampai sekitar kurang lebih 319 kan perang Badr. Perang Uhud berapa? Sekitar 1000 kan? Pulang 300 700 kan? Ini ribu itu loh. 12.000 pasukan akhirnya ada yang merasa apa? Pokoknya kita menang hari ini, enggak ada yang ngalahkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum kita menang tidak ada yang ngalahkan perhatikan. Wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir, tapi Rasulullah kokoh, enggak lari. Yang lainnya pada lari Rasulullah kokoh, pemimpin. Lah ya, kalau perang kalau pemimpin lari, pasukan itu lari semuanya, biasanya seperti itu. Nah barakallahu fikum. Makanya antum tidak asing lagi kalau dengar kisah perang di Yaman. Itu kenapa kok satu marga oleh kuat kokoh kemudian tiba-tiba dikuasai Syiah Rafidhah, dikuasai Hawasa atau Hutiun. Kenapa kenapa awal mulanya? Biasanya mereka nyaplok pertama kali mereka caplok itu saya bilangnya. Nyaploknya pakai apa nyaploknya? Fulus. Paham ya? Pakai uang, bukan real lagi mainnya dolar. Kalau udah dolar tuh ngeri. Paham ya? Nah, karena sekarang di Yaman ini 100 dolar itu sampai 80 ribu real Yaman ini kurang lebihnya. Nah, maksudnya benar-benar Ya sebenarnya namanya fitnah barakallahu fit. Kalau Syekh Qabilah, ketua kepala suku udah dibeli, itu rakyatnya sudah kocar kacir sudah. Akhirnya masuklah ke situ. Nah itu. Nah, trik-trik musuh di dalam mengalahkan apa? lawannya seperti itu. Kadang mereka menyuap dengan harta. Allahu musta'an. Kita lihat lagi, Rasulullah tetap kokoh, tidak lari. Wa ma'ahu minas sahabah yang waktu itu tidak lari bersama beliau para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, wa ammuhu Al-Abbas dan juga apa? Nam paman beliau itu Abbas. Wa benahu dan dua anaknya Al-Fadl wa Kusan Wa Abu Sufyan Al-Harith bin Abdul Muthalib wa benuhu Ja'far. Ja'far bin Abdul Muthalib. Wa akharun dan juga yang lainnya. Masih ada yang kokoh. Langsung setelah itu apa? Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yauma idzin raqibun baghlata allati ahdaha lahu Farwah ibn Nufatha al-Juzami dan waktu itu Rasulullah SAW di hari tersebut beliau mengendarai baglah. Nah, apa itu baglah? Apa itu baglah? Perkawinan terapa? Kuda dengan keledai. Paham ya? Waktu Rasulullah menaik itu, naik baglah itu. Yang apa? Yang Rasulullah dikasih hadiah oleh Farwah bin Nufasa al-Judani. Wa huwa yarquduha ila adu. Yang waktu itu Rasulullah mengarahkan kepada ke arah musuh Berani beliau sallallahu alaihi pemimpin. Wal Abbas akhidun hakamatiha Ya an, an taqaddum tapi Abbas. Al Abbas barakallahu fikum. Siapa Al Abbas ini berarti? Pamannya ya. Tapi pamannya Rasulullah SAW enggak mau kalau Rasulullah maju duluan gitu loh. Langsung apa? Al Abbas mengambil hakamatiha. Apa hakamatiha bahwa sebutnya bilijamiha, tali tali kekangnya. Paham ya? Tali kekangnya diambil. Biar apa? Nah barakallahu fikum yakufu an taqaddum menghalang-halangi mencegah untuk biar enggak maju. Karena kalau Rasul maju duluan, pemimpin itu biasanya dieman-eman itu loh. Paham ya? Nah, jadi ditahan. Wa huwa sallallahu alaihi bismih. Dalam kondisi seperti itu barakallahu fikum, nam Rasulullah sallallahu menyebutkan apa istilahnya? menyuarakan dengan namanya. Yaqul anan nabiyyu la kadhib. anak Abdul Muthalib. Aku nabi, enggak dusta. Aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal benar atau tidak? Rasulullah putranya siapa? Abdullah. Tapi berarti boleh kita menisbahkan kepada kakek Abdul Muthalib kan kakeknya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Jadi Rasulullah anak Ibnu Abdul Muthalib. Pada asalnya enggak ada larangan nisbah kepada kakek pun enggak masalah. Paham ya? Selama itu kondisi kondisinya kandung semuanya. Paham ya? Nah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib. Tapi di sini Beliau mengatakan anak Ibnu Abdul Muthalib. Paham belum? Menisbahkan kepada kakeknya. ya seperti itu. Summa amara al-Abbas wa kana jahira saut. Kemudian Abbas, kemudian Rasulullah merintahkan Abbas, pamannya tadi ya, yang waktu itu Abbas adalah orang yang punya suara yang lantang. Jadi kalau dalam peperangan itu suara yang lantang dibutuhkan gitu. Modalnya suara keras tuh untuk memberikan motivasi. Serbu, serbu. Mundur, mundur. Kanan, kanan Serang, serang gitu. Paham ya? Jadi kalau pemimpin dalam peperangan suaranya pelan, mundur. Nah, itu nanti bahaya. Paham ya? Orang nggak dengar. Paham ya? Benar itu. Dalam peperangan harus mengandalkan orang yang suaranya lantang dan tegas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maju, maju sehingga yang lain itu dengar gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat sini an yunadi kemudian Rasulullah perintahkan Abbas namanya untuk memanggil dan mengatakan ya ma'syaral ansar ya ma'syaral syajarah Ya ma'asyara ashabil samurah. Ini panggilan ini kan mereka pada lari awal mulanya. Pada lari kotar-katir karena apa? Karena diserang mendadak oleh siapa tadi? Suku Hawazin dan itu. Langsung dipanggil oleh Al-Abbas ini ya, pamannya Rasulullah SAW ini. Ya al ansar, wahai segenap orang-orang ansar, ya ma'asyara ashabil syajarah dan wahai segenap orang-orang yang ikut bayat di bawah pohon. Ya ma'asyara ashabil samurah dan orang-orang yang ikut berbayat di pohon samurah. Paham ya? Dipanggil semuanya. Falamma sami'ahul muslimun wa hum farun. Ketika kaum muslimin mendengar suara tersebut dalam keadaan mereka awal mulanya lari, karau wa ajabu. Mereka langsung putar balik memenuhi panggilan. Labbaika, labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Jadi kalau dalam peperangan harus ada yang ngasih motivasi. Kalau nggak ada yang motivasi, nggak ada yang ngasih motivasi, kalau mundur, dah mundur semuanya. Tapi kalau ada yang ngasih motivasi, masya Allah bangkit lagi ini lihat nih Wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yuthniya ba'irah likatatil muhazimin nazala an Akhirnya apa? Sampai-sampai ada orang ha, apabila dia enggak mampu lagi untuk mengikat ontanya karena banyaknya orang-orang yang di situ, banyaknya pasukan dari itu, nah barakallahu fi turun dari ontanya. Wa akhadha dir'ahu fala bisa langsung mengambil pakaian perangnya, pakai sama dia. Wa akhadha sayfahu wa tursah, langsung ambil pedangnya dan tombaknya. Senjatanya pedang tombak ini wa yarji' rafilan ila Rasulillah sallallahu kemudian dia kembali dalam keadaan berjalan kaki kepada Rasulullah sallallahu hatta idza stama'a haulahu 'asabatun minhum nahmul mi'ah sampai-sampai apa apabila telah terkumpul di sekeliling di sisinya asabah apa asabah itu jamaah sekelompok gitu jumlahnya kurang lebihnya 100 istaqbalul hawazin mereka langsung menghadapi suku hawazin dari itu fastaladu hum wa iyyahum mustadil harb akhirnya apa langsung baku hantam itu perang melawan apa suku Hawas tadi langsung berkecamuk berkecamuk perang tersebut paham ya perangnya dahsyat sekali itu paham ya orang suku Hawazin ketakutan juga soalnya 100 maju 100 maju itu Nam, Wa alqallahu fi qulubi hawazin ar-ru'ba hina raja'u. Akhirnya Allah telah tancapkan di hati-hati orang Hawazin rasa takut ketika mereka kembali mau kembali takut mereka. Falam yamliku anfusahum mereka pun tidak bisa lagi apa mengendalikan diri-diri mereka takut. Wa ramahum sallallahu biqabdati biqabdati Hasan biyati. masyaallah mukjizah ini. Akhirnya Rasulullah SAW melempar mereka dengan segenggam kerikil batu-batu kecil yang ada di tangan beliau. Melempar batu-batu kecil. Paham ya? Paham enggak, Antum? Eh, lempar. Falam yabqa minhum ahadun illa nalahum minha. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali terkena batu kecil tersebut. Masya Allah. Termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Wa tafirru ahwazinu muslimin. Perhatikan kalau dikit lagi itu kisahnya ini seru. Akhirnya orang Hawazin lari, tunggang langgang di tengah-tengah kaum muslimin lari. Eh? wa yattabi'unahum langsung kaum muslimin ngejar. Musuh lari lewat tengah-tengah kaum muslimin kejar sama mereka. Ewa yuqattalunam yuqattiluna wa yasirunam wa yasirun mereka pun akhirnya memerangi dan juga nah menawan mereka ditawan. Eh, perangi tawan. Falam yarji akhir sahabat ila Rasulullah sallallahu illa wal usara baina yadayhi masyaallah. Karena benar-benar kemenangan yang sangat luar biasa, tidak ada seorang pun akhir sahabat yang kembali ke Rasulullah melainkan membawa tawanan. Hmm. Masya Allah. Jadi benar-benar sukses berhasil dalam perang Hunain ini ya. Nah, jadi musuh warid kejuaraan sama dia, tidak ada satu sahabat pun yang paling terakhir ketemu Rasulullah melainkan bawa tawanan itu loh. Masya Allah. Nah, wahasa salam amwalahum wa iyalahum. Kemudian Rasulullah SAW berhasil menguasai harta-harta mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Paham ya? Nah, barangkali, fiikum maksudnya menguasai bagaimana? Nah, menguasai maksudnya membawa lari harta mereka keluarga mereka, tawanan tadi itu. Jadikan ghanimah. Kemudian dikit lagi wan hazat tawaifum min hawazin ila autas. Kemudian ada sekelompok dari kalangan hawazin lari kemana? Ke tempat namanya autas. Autas itu wadin qaribin minat taif. Bawa sebutkan itu bawahnya itu. Autas itu adalah semak, ada nama lembah yang dekat dari kota Taif. Lari ke situ bergabung situ. Faba'atha sallallahu alaihi wasallam ilaihim Abu Amir al-Asy'ari wasmu Ubaid wa ma'ahu ibnu akhihi Abu Musa Asy'ari. Langsung mengutus dua orang. Siapa itu? Rasulullah mengutus Abu Amir al-Asy'ari, itu namanya Ubaid dan bersama dia apa? Anak saudaranya itu Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Diutus Rasulullah. Hamilan rayatul muslimin fi jama'atul muslimin, membawa bendera. ha? Eh, membawa bendera kaum muslimin di tengah-tengah jemaah kaum muslimin. Faqatalu minhum khul nam khalqa. Akhirnya mereka membunuh dari kalangan Hawazin banyak orang. Fa amir muslimin Abu Amir. Ternyata pemimpinnya kaum muslimin Abu Amir terbunuh perang. Orang kalau perang jihad itu mengharapkan apa? Dua poin. Dua keinginan apa kemarin? Dua keinginan apa? Iman nasr wa iman iman iman pertolongan menang atau mati syahid. Kita lihat sini. Langsung ramahu rajulun fa rukbatah. Abu Amir ini namanya siapa tadi? Ubaid. Ternyata apa ada salah seorang eh, orang kafir tersebut melempar dia kena lututnya. Wa kana minha Maka dengan sebab terkena tersebut saat itu pula datang kematiannya. Hatfuhu artinya mau mautuhu artinya. Faqatala Abu Musa Asy'ari qatilah akhirnya Abu Musa Asy'ari membunuh Si tadi itu yang bunuh Abu Amir dibunuh oleh Abu Musa Al-Asy'ari ini, Abu Musa Al-Asy'ari. Walamma akhbara Abu Musa Rasulullah SAW bidzalik, istaghfara Rasulullah SAW li Abi Amir, masyaallah. Kemudian ketika Abu Musa mengkabarkan kepada Rasulullah SAW tentang meninggalnya Abu Amir, Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah Taala untuk Abu Amir. Wa kana Abu Amir rabi arba'atin ustushhidu yauma Hunain. Masyaallah. Yang mana waktu itu Abu Amir adalah apa? Ada orang yang keempat dari empat orang yang mati syahid di perang Hunain. Wasan yang kedua perhatikan Abu Amir nomor satu, Abu Amir yang keempatnya. Yang kedua Aiman ibnu Umi Aiman dua. Yang ketiga wasalit Yazid bin Zam'ah ibn Usud ibn Aswad ibn Aswad Yazid bin Zam'ah ibn Aswad ini yang ketiga. Eh, yang keempat Rabi' Surakah ibn Harith ibn Adi